Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man walahu amma ba'du Bapak-bapak dan ibu sekalian Tadi pada sesi sebelum maghrib Telah disampaikan bahwa Dalam hubungan rumah tangga Sepatutnya Kita merubah paradigma kita Cara berpikir kita Dari menuntut dari meminta, menunggu dan menanti menjadi seorang suami, menjadi seorang istri yang proaktif memberi. Percayalah, ketika kita memenuhi hak-hak pasangan hidup kita, istri kita seutuhnya, jangan khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji hal jazaul ihsan ilal ihsan. Adakah imbalan dari kebaikan selain kebaikan yang serupa. Karena itu dahulu seorang Arab Badui yang bijak memberikan nasihat petuah kepada putrinya yang sesaat lagi akan memasuki pelaminan. Sesaat lagi akan dibawa pergi oleh lelaki asing untuk menjadi istrinya. Salah satu petuah yang beliau sampaikan kuni indahu ka'amatin yakunu indaki ka'abdin wahai putriku jadilah engkau di hadapan suamimu bagaikan seorang budak melayani dan melayani jangan berpikir dilayani perlakukan dirimu bagaikan budak yang hanya melayani dan melayani jangan pernah berpikir dilayani apa hasilnya? Dia akan menjadi budak di hadapanmu. Yang apa yang terjadi dia hanya akan berpikir melayani dan melayani dan tidak akan meminta. Itu yang terjadi. Ketika seorang suami hanya berpikir melayani dan melayani, memberi dan memberi, saya yakin kita bukan salah pilih dalam memilih pasangan hidup. Kita tidak salah pilih. Dia bukanlah pasangan hidup kita bukanlah seorang laim seorang yang muka tembok rai gede kata orang Jawa yang tidak tahu diri dia adalah manusia yang normal dia bisa tahu diri kita memilih pasangan hidup yang manusia normal ketika dimuliakan akan tahu diri akan membalas budi pasangan hidup kita bukanlah orang yang dididik untuk menjadi orang yang hanya bisa membalas susu dengan air tuba tidak. Mereka adalah orang yang sudah kita pilih, kita seleksi, dia adalah orang yang baik. Karena itu percayalah, kalau kita baik, dia akan berbuat baik. Karena Arab Badui tadi berpesan, kuni indahu ka'amatin. Posisikan dirimu seperti budak yang hanya berpikir melayani dan melayani. Niscaya dia akan menjadi hambamu yang dia hanya berpikir melayani dan melayani tidak pernah meminta. Selanjutnya di antara hal yang juga sepatutnya kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Walaupun besar tetap harmonis, bukan hanya kecil. Karena itu walaupun keluarga kita besar tetap harmonis. Poin utama dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah rumah tangga kita. Bukan di atas kemewahan dunia. Jangan ajak pasangan hidup kita untuk menumpuk harta kekayaan walaupun itu boleh. Namun orientasikan rumah tangga kita untuk menumpuk pahala akhirat. Walaupun saya tidak katakan jangan tumpuk harta, tidak. Silahkan jadi orang kaya, tidak ada yang melarang. Bahkan Islam menganjurkan kita untuk menjadi orang kaya tapi jangan jadikan kekayaan dunia itu sebagai orientasi hidup kita, cita-cita kita. Permasalahan paling utama dalam hidup kita hari ini kita makan ini dan besok kita akan makan apa. Jangan. Namun jadikan rumah tangga kita, pembicaraan kita di dalam rumah, apa yang kita diskusikan dalam rumah adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, akhirat kita. Karena Allah telah berjanji, Man amila minkum eh, man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapapun yang beramal saleh baik dari laki-laki ataupun wanita wa huwa mu'min sedangkan dia itu beramal karena betul-betul landasan iman bukan alasan cari muka atau yang lainnya dia beramal saleh betul-betul lillah mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah dan akan kami berikan kepadanya kepada mereka yang beramal saleh dan amal saleh itu dilakukan atas landasan iman Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah silahkan baca tafsir Alhamdulillah sekarang tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemahkan dan banyak beredar di masyarakat silahkan baca dalam ayat ini antum akan dapatkan penafsiran-penafsiran yang unik di kalangan para ulama ada yang menafsirkan bahwa hayatan tayyib adalah istri yang cantik ada yang menafsirkan bahwasanya hayatan tayyiba adalah kedudukan sosial yang tinggi, jabatan. Ada yang menafsirkan hayatan tayyiba adalah kehidupan yang mewah, kaya raya, semuanya menjadi lapang. Namun kemudian Ibnu Katsir rahimahullah setelah menyebutkan berbagai riwayat penafsiran tersebut, beliau mengatakan berbagai penafsiran ini tidaklah saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Karena kehidupan yang thayyibah Kehidupan yang indah adalah kehidupan yang mencakup semuanya itu. Betapa bahagianya kalau memiliki pasangan hidup yang cantik, yang hartanya melimpah, kedudukannya baik, disebut, dikenang namanya terus baik, harum namanya di masyarakat, dan bahkan kalaupun telah meninggal dunia terus namanya tetap indah, dikenang oleh masyarakat. Dan bukan hanya itu, kelak di hari kiamat Allah akan berikan Allah akan berikan pahala yang lebih istimewa yaitu jannah di sisinya. Karena itu ikhwatul iman Rasulullah SAW bersabda Inilah suami idaman dan inilah istri idaman Ni'mar rajul Qama minal layl Fasallama kutiba lahu Thumma aiqadha ahla fa'in abad nadahat nadahat wajhal ma Sebaik-baik suami-suami idaman adalah suami yang kalau malam hari dia bangun, dia sholat malam. Semampunya dia sholat. Setelah dia sholat, dia bangunkan istrinya. Dia ajak istrinya untuk sholat. Agar istrinya pun juga sholat malam. Kalau istrinya enggan untuk bangun, dipercikkan air di wajahnya. Nikmatil mar'ah dan sebaliknya wanita idaman wanita yang paling baik adalah qamat minal Wanita yang di malam hari dia bangun sholat malam. Fasallat balaha Dia sholat semampunya. Kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat. Kalau suaminya enggan, dipercikan air di wajahnya. Al-Imam Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar. Menjadi bukti, menjadi dalil bahwa kehidupan, kebahagiaan dunia sukses hidup dunia tidaklah akan mungkin terwujud kecuali dengan beramal saleh. Jangan dikira bahwasanya orang yang kaya raya itu bahagia. Jangan dikira bahwasanya orang yang punya pasangan hidup cantik, tampan, punya kedudukan sosial yang tinggi itu bahagia. Belum tentu dan seringkali tidak. Kenapa? Karena mereka kehilangan syarat utama kebahagiaan yaitu iman. Karena khotul iman. Kenapa hilangnya iman? Berarti hilangnya kebahagiaan, hilangnya iman, hilangnya ketentraman dalam hidup. Percayalah dan sadarilah bahwa yang namanya bahagia itu urusan hati. Tentram, kedamaian itu adalah urusan hati, bukan urusan fisik. Fisik itu urusannya apa? Makan, minum, itu urusan fisik. Namun kedamaian itu adalah urusan hati. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa mendapatkan kedamaian yang sejati. Adapun orang yang hatinya hampa dari iman, hampa dari tawakal, jauh dari cinta kepada Allah, jauh dari tawakal kepada Allah, maka hatinya akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Kalaupun dia punya harta yang melimpah, dia khawatir jangan-jangan hartanya habis. Dirampok orang, dicuri orang, ditipu orang. Belum lagi dia akan terus dirundung kekhawatiran bagaimana dan bagaimana caranya melipat gandakan kekayaan. Dia khawatir kalah saingan. Dan dia khawatir, kalaupun dia sekarang dalam kondisi sehat, dia akan panik jangan-jangan ada wabah, penyakit macam-macam sekarang. Namun orang yang beriman tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena dia percaya, Masya Allah, karena malam lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Inilah pondasi iman. Inilah syarat utama kita hidup bahagia ketika kita di dalam hati kita, di dalam jiwa kita betul-betul tertanam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita kita serahkan kepada Allah. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa gundah, tidak ada panik. Kenapa? Karena kita percaya dengan janji Allah barang siapa yang beriman, beramal saleh dan kemudian dia jalankan amal saleh itu atas dasar iman, Allah pasti berikan dia kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang sejati yang ada di dalam hati dia yang tidak akan mungkin pernah sirna apapun kondisi yang terjadi. Karena itu dahulu Alima Ibnu Taimiyah rahimahullah taala serta yang lainnya mengatakan, "Inna fid dunya jannatan." Sejatinya di dunia ini ada surga. Man lam yadhukha lam yadhuk jannatul akhirah. Barang siapa yang tidak merasakan surga dunia ini, maka dia tidak akan bisa merasakan surga di akhirat. Barang siapa yang tidak pernah merasakan kedamaian hidup di dunia yang itu hanya didapat dengan iman, dia tidak akan mungkin bisa merasakan kebahagiaan di akhirat. Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam sebagian karyanya menceritakan tentang pengalaman hidup beliau. Innahu latamurru 'ala nafs. Kadangkala saya itu merasakan di saat-saat yang luar biasa di mana jiwaku itu bagikan menari berdansa begitu bahagianya padahal ketahuilah Imam Ibnu Qayyim Imam Ibnu Taimiyah hidupnya terlunta-lunta di penjara dan dimusuhi oleh banyak orang namun kata beliau walaupun demikian kata dia la tamurru bin nafs kala saya itu merasakan jiwaku seakan-akan sedang berjoget girang walau dirinya dalam kondisi di penjara. Syekhul Islam Taimiyah juga ketika beliau di dalam penjara, beliau mengatakan, sehatnya di dalam hatiku ini ada surga. Lawa alimah abnaul muluk. Andai putra-putra raja tahu bahwa di dalam hatiku ini ada surga. Sehingga akan aku bawa kemanapun surga ini kepergi. Mereka saya akan berusaha merebutnya di dalam diri waktu. Mereka berusaha merenggutnya dari diriku namun mereka tidak pernah tahu bahwa surga itu ada di dalam hatiku. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan, menakjubkan urusan orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu senantiasa merasakan kebaikan dalam segala kondisinya. Di saat dia mendapatkan kelapangan, In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kesenangan, dia bersyukur, dia bergembira. Maka kesenangan itu bertambah menjadi semakin mendatangkan kebaikan baginya fakana akhirullah semakin baik baginya wa in asabatu dharra dan bila dia ditimpa kesusahan sabar dia tabah dia terima apa adanya tanpa ada keluh kesah tidak ada keluh kesah dia tidak merasa apalagi sampai mengatakan orang yang paling menderita di dunia tidak. Fakana khairullah, maka walaupun susah dia merasakan itu sebagai kebaikan. Dia merasakan itu sebagai kebaikan karena itu sebagian Allah mengatakan orang yang beriman akan bisa berbahagia dengan kesusahan seperti dia berbahagia dengan kebaikan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di saat dia ditimpa musibah seperti dia berbahagia di saat dia mendapatkan kenikmatan. Kondisi dia tidak berubah hanya karena susah ataupun senang. Kesenangan dunia ataupun susahnya dunia tidak bisa mengotori tidak bisa menodai kesucian batinnya, kebahagiaan yang ada di dalam hatinya. Karena itu, ikhwat liman, Marilah kita bangun rumah tangga kita di atas iman. Marilah kita jadikan isu dalam rumah tangga kita adalah pembicaraan tentang iman, amal soleh bukan urusan dunia, merek ini merek itu bukan. Tapi pembicaraan kita, orientasi kita di rumah tangga kita adalah iman dan amal soleh. Kalau itu sudah terwujud dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita betul-betul akan terasa bagaikan jannah, bagaikan surga. Selanjutnya, di antara hal yang sepatutnya kita ingat, sepatutnya kita lakukan agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah. Setelah kita membangun rumah tangga kita di atas iman, di atas amal soleh, percayalah, seluas apapun nikmat, sebesar apapun kekayaan yang kita dapat, akan terasa sedikit. Kita akan merasa menderita. Kenapa? kalau dalam diri kita ada hasad, ada iri, ada dengki. Kalau dalam rumah tangga kita, di dalam diri kita tumbuh rasa hasad. Di dalam diri kita ada penyakit hasad, iri, ataupun dengki. Maka Sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka semakin kita merasa menderita, semakin sengsara. Kenapa? Sebanyak apapun yang kita dapat, percayalah ada yang lebih banyak dibanding kita. Karena itu orang yang di dalam dirinya ada hasad, di dalam dirinya ada iri, ada dengki tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup. Tidak akan pernah merasakan kedamaian dalam hidup. Kenapa? Karena di dalam kehidupan dunia ini Allah telah tentukan wa nabak, ba'dakum fawqa ba'din darajat. Urusan rezeki ini memang Allah ciptakan manusia bertingkat-tingkat. Tidak ada yang paling tinggi. Kalaupun Anda sudah menjadi orang paling kaya di Kendari ini, maka percayalah Anda belum menjadi orang yang paling kaya di Sulawesi. Kalaupun sudah menjadi paling kaya di Sulawesi, maka ketahuilah pergaulan Anda akan melebar ke Indonesia, setingkat Indonesia, belum tentu Anda menjadi orang yang paling kaya se-Indonesia. Kalaupun Anda sudah menjadi orang yang paling kaya, maka percayalah Anda akan sakit hati dengan orang yang di bawah Anda. Kenapa? Anda merasa keberadaan mereka itu sebagai ancaman. Jangan-jangan besok dia lebih kaya dibanding saya. Dan kalaupun Anda menjadi orang yang paling kaya, tidak ada yang bisa menandingi. Namun percayalah, umur Anda akan surut, surut dan surut. Anda akan mengatakan, sekarang saya sudah makin tua. Sudah tidak bisa lagi seperti yang dulu. Sedangkan dia segera sudah mulai menyaingi saya. Jangan-jangan saya mati. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Hidup kita akan terus dirundung oleh kekhawatiran kekhawatiran. Karena itu agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah. Jauhkanlah rumah tangga kita dari hasad, dari iri, dari dengki. Kepada siapapun. Bahkan sebagian orang ketahuilah, sampai pun kepada istrinya dia hasad, kepada suaminya dia iri. Sehingga betapa sering kita mengatakan, enak jadi istri, di rumah tinggal terima gaji, Suami yang kerja, pontang panting, banting tulang, peras keringat, sampai rumah istri tinggal minta pak uang belanjanya. Enak jadi istri ya. Betapa banyak suami yang mengatakan seperti itu, subhanallah. Dan istri pun begitu. Suami itu enaknya saja bikin anak, bikin anak. Kalau sudah jadi anak, ndak mau ngurus. Paling enaknya jadi laki-laki tidak tahu susahnya jadi perempuan. Perempuan itu dari bangun, dari mengandung, sampai lahir, sampai jadi gede ngurusin anak terus. Subhanallah. Hasad sudah sampai terjadi antara suami dan istri. Sehingga muncul ucapan-ucapan semacam itu. Subhanallah. Rumah tangga yang sudah ada kata-kata semacam itu percayalah tidak akan pernah bahagia. Karena kalaupun suami sudah membantu pekerjaan istri, istri mengatakan laki-laki itu enak, tidak merasakan sakitnya ketika melahirkan. Subhanallah. Itu yang diingat. Istri ini perempuan tuh antara hidup dan mati kalau suami enaknya aja. Ketika istrinya lagi sakit melahirkan ketawa-tawa. Senyum-senyum, wah anakku lahir. Masya Allah, anaknya lahir Suaminya diomeli. Masya Allah. Hasad antara suami dan istri. Karena itu, mari kita belajar. Sadari bahwa inilah selama ini salah satu yang menjadikan rumah tangga kita tidak harmonis. Adanya hasad tanpa kita sadari. Dalam diri kita Jiwa kita sudah dikuasai oleh hasad sampai pun kepada pasangan hidup kita orang tua kepada anak. Jadi anak-anak itu enak. Tidak tahu susahnya bapak cari uang. Tinggal minta, tinggal minta. Coba jadi bapak. Ya tidak mungkin pak. Coba anak-anak itu tahu rasanya jadi orang tua. Ya tidak akan mungkin. Tidak mungkin berbalik. Makanya itulah berbahagialah. Dahulu orang-orang yang telah berhasil membersihkan jiwanya dari hasad. Mereka bisa berbahagia tatkala memberi. Rasa bahagia yang mereka dapatkan tatkala memberi lebih besar dibanding dia menerima. Dibanding tatkala dia mendapatkan dari orang lain, dia lebih bisa berbahagia tatkala dia bisa menyuapkan sesuap nasi kepada istrinya, kepada anaknya. Dia lebih berbahagia. Dia lebih senang ketika anak istrinya tertawa dibanding dia yang tertawa sedangkan mereka menangis. Karena itu kalau kita ingin bahagia, percayalah kebahagiaan kita itu ada di tangan anak istri kita. Sebagaimana kaum wanita, percayalah kebahagiaan ibu ada di tangan suami dan anak-anak ibu. Percayalah ketika suami dan anak-anak ibu bahagia, ibu akan merasakan bahagia lebih dibanding tatkala mereka cemberut atau mereka nangis. Sedangkan ibu senang. Karena itu para ulama mengatakan ketika kita berhasil dan ini ada kaitannya dengan hukum fikih. Di dalam hukum fikih dikatakan oleh para ulama dalam rumah tangga kita dikenalkan oleh para ahli fikih adanya hak dan kewajiban. Saya yakin semua kita sudah basi tema hak suami dan kewajiban suami sudah tahu semuanya. Namun selama ini kita belum pernah menghayati tentang arti hak dan kewajiban. Ketahuilah Pak, ketika Bapak menerima hak itu tidak dapat pahala Pak. Ketika Bapak menerima hak istrinya masakan Bapak makan itu tidak dapat pahala. Tapi ketika Bapak memberi uang Bu ini uang belanja itu dapat pahala. Kenapa? Ketika bapak memberi bu ini uang belanja berarti bapak menunaikan kewajiban. Dapat pahala. Tapi ketika bapak menerima hak, ya namanya suami harus dipatuhi, dituruti. Ketika bapak mendapatkan istri nurut, menjalankan perintah, bapak tidak dapat pahala yang dapat pahala istri. Coba pikirkan, mana yang lebih baik bagi bapak? Dapat pahala atau hanya dapat enak di dunia? Ya dilayani, setelah itu selesai. Sesaat pak rasanya. Semenit dua menit hilang. Tapi ketika bapak menunaikan hak istri, artinya bapak sedang menjalankan kewajiban. Bapak mendapatkan pahala yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi telah menyatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftarattuhu alaih. Katanya, tidaklah ada seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai dibanding ketika dia mendekatkan dirinya dengan apa? Dengan menjalankan kewajiban. Banyak dari kita tidak tahu hal ini. Kita hanya tahu ini hak kewajiban, hak kewajiban selesai. Tapi nilai filosofisnya tidak kita pahami. Kenapa para ulama menjelaskan ini adalah hak istri, ini adalah kewajiban istri? Banyak dari kita berpikir, ya ini hak saya harus minta. Padahal subhanallah, kalau kita paham kenapa para ulama menjelaskan hak dan kewajiban ini adalah agar kita itu bisa berbahagia dengan menjalankan kewajiban, bukan dengan ketika kita mendapatkan hak. Karena itu, salah satu ayat yang sepatutnya kita renungkan, kita camkan baik-baik dalam kehidupan kita bermasyarakat secara umum atau dalam kehidupan rumah tangga. Allah menjelaskan bahwasanya faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berusaha terus membenahi dan berbuat baik, maka pahala dia hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang akan memberikannya utuh akan Allah berikan pahalanya itu tanpa terkurangi. Berbeda dengan orang yang faman akhadha tidak. Tidak ada ayat atau hadis yang memberikan pahala kepada orang yang meminta dan menuntut haknya. Namun banyak dalil-dalil yang menganjurkan dan memerintahkan kita untuk memaafkan hak dan menunaikan kewajiban. Kemudian di antara hal yang sepatutnya kita ingat agar rumah tangga kita jadi betul-betul menjadi rumah tangga yang harmonis. Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak memahami dan sudah melihat banyak bukti. Ibu pun demikian melihat banyak bukti di masyarakat bahwa seenak-enaknya makanan tetangga itu hanya ada di lamunan. Hanya ada di lamunan kita. Tapi Walaupun makanan kita itu kurang enak, kita betul-betul merasakannya. Begitu juga jangan pernah melihat istri tetangga, cantik istri tetangga. Itu hanya ada di hayalan. Itu hanya ada di hayalan. Karena ketika sudah menjadi istri kita akan kembali berkata, "Tang sana ternyata lebih cantik." Karena itu Rasulullah SAW mengatakan memberikan peringatan kepada kaum suami, kepada kaum laki-laki. Innal mar'ata auratun. Sejatinya wanita itu adalah aurat. Yang memang harus dilindungi, ditutupi. Karena itu ada perintah Wakar nafi buyutikun wa komunitas hendaknya kalian lebih banyak di dalam rumah, jangan banyak-banyak keluar memamerkan kecantikan. Kalau wanita itu kharajat keluar dari rumahnya istasyrafa syaitan. Ketika wanita keluar dari rumah, maka setan itu akan yuzayyinaha lirijal akan menjadikan wanita yang keluar rumahnya itu keluar dari mahramnya jauh dari eh, pelindungan suami dan orang tuanya apa yang terjadi istasyrafa setan setan itu akan menampakkan wanita itu begitu cantik di hadapan laki-laki lain karena itu ada kata-kata hitam tapi manis Masya Allah punya istri putih ya tapi itu hitam manis Masya Allah. Kalaupun ada wanita pesek, setan itu tidak kekurangan cara untuk menggoda kita agar kita melihat dia. Sudah punya istri yang putih, mancung, cantik, muda. Ngelihat wanita hitam, hidung pesek, tua pun masih pengen ngeliat. Saya tidak bernafsu sama dia. Lalu terus kok ngelihat, saya cuma penasaran saja. Masya Allah. Oh, itu alasannya setan, Pak. Kalau sudah gitu, lah itu kan haram gitu. Masa tidak boleh penasaran lihat saja. Saya tidak kan bernafsu kok. Yang haram kan cuma kalau bernafsu melihatnya. Siapa bilang, Pak? Itu akal-akalannya setan agar kita itu tergoda karena percayalah dan ini diakui oleh semua orang bahwa kebiasaan itu adalah sumber dari selera. Tumbuhnya selera itu berawal dari kebiasaan. Dalam filosofi Jawa dikatakan witing trisno soko ing kulino katanya Pak. Benihnya cinta itu karena terbiasa dari tegur sapa, pergaulan, seling melihat, seling senyum, mulailah ini langkahnya iblis. Karena itulah percaya Pak, resep tadi yang telah saya sebutkan tolong segera diterapkan. Kalau ada yang penasaran, saya ingin penasaran kok ada ya wanita seperti itu, segera pulang Pak. Sehingga tidak lagi teringat. Karena percayalah kalau kita banding kita telusuri dalam Al-Quran Pak Kita akan dapatkan bagaimanakah strategi setan menghancurkan rumah tangga kita Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana kehidupan Nabi Sulaiman di zaman beliau. Kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman itu, salah satu kemajuan yang luar biasa adalah kemajuan dalam ilmu sihir, Pak. Kekufuran Bani apa namanya? Bani Israel ya. Di zaman Nabi Sulaiman itu terwujud dalam bentuk ilmu sihir dan ilmu sihir yang paling hebat di zaman Nabi Sulaiman adalah ilmu sihir yang sekejap menjadikan suami istri menjadi bercerai. Yufarriquna bainal mar'i wa zawj Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah. Sekejap ketika ilmu sihir itu diterapkan maka suami istri akan segera bercerai, akan berpisah. Kita akan lihat kenapa di zaman itu Ilmu sihir yang paling manjur adalah ilmu yang berhasil memisahkan hubungan yang paling erat di dunia yaitu hubungan suami istri. Inilah rahasianya, Pak. Karena ternyata hubungan suami istri adalah hubungan yang paling erat di dunia. Setelah hubungan iman, tidak ada hubungan yang lebih erat dibanding hubungan suami istri. Itulah pertalian yang paling erat. Sehingga ketika iblis bisa memisahkan mematahkan tali perso, apa, e, suami istri, berarti dia telah berhasil membuat perangkap yang sangat dahsyat. Nah, kalau kita memahami bahwasannya ulah iblis paling jahat setelah kekufuran menjerumus ke manusia dalam kesyirikan adalah memecahkan hubungan suami istri kita akan tahu kenapa istri tetangga lebih cantik karena disinilah perangkap iblis di saat wanita itu masih haram maka oleh iblis akan dikatakan itu cantik itu cantik namun ketika dia telah halal menjadi istri kita Iblis akan berbalik arah dan mengatakan sudah tidak cantik. Itu lagi, itu lagi. Itu yang menjadikan kita merasa bosan dan jenuh dengan istri kita. Dan itulah sebabnya kenapa kita mengatakan oh, sudah tua bu, kok masih pengen gandengan tangan sih jalan ke mallnya. Banyak dari kita yang mengatakan pak sudah umur 50 tahun sudah punya cucu masih masih gandengan tangan toh Pak kalau kelihatan cucunya bagaimana nanti ketahuilah ini adalah bisikan iblis karena itu karena Nabi memahami ini dan Nabi terbebas dari belenggu iblis terbebas dari bisikan setan Nabi walaupun sudah umur 55 tahun masih lari-larian sama istrinya masih lomba lari sama istrinya, bercanda ria dengan istrinya, masih mesra harmonis sekali. Adakah dari kita yang sudah 50 tahun kemudian suatu saat Bu, besok ini weekend Bu, anak-anak ya sudah tidak apa-apa biar sama mbahnya. Terus kenapa Pak? Kita ke pantai. Terus ngapain? Kok tidak bawa anak-anak? Kita lomba lari siapa yang menang bapak atau ibu? Ada Pak yang seperti itu Pak? Namun lihat bagaimana Nabi Kata Aisyah, suatu saat ketika Nabi SAW pulang dari perang, salah satu perangan disebutkan dalam beberapa riwayat, itulah perang dari pulang dari perang Tabuk. Artinya, kala itu Nabi sekitar sudah berumur 55 ke atas. 55 tahun ke atas. Di tengah jalan tiba-tiba Nabi menghentikan pasukan perang pulang dari peperangan. Kata beliau, antakodamu silakan kalian maju duluan." Ini bukan lagi berduaan pak, bukan weekend pak. Pulang dari perang. Bayangkan. Kemesraan dalam rumah tangga Nabi. Pasukannya disuruh maju dulu, maju dulu kalian. Bukan urusan penting pak. Tapi hanya apa? Nabi ingin lomba lari dengan istrinya. Belum mengatakan, Ya Aisyah, latu tusabikini wa ya Aisyah. Kamu harus mau lomba lari dengan aku sekarang. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Hamal hamaltul lahma atau Wakat badin," katanya. "Ya Rasul, aku sudah gemuk seperti ini masih engkau ajak lomba lari, Lataf Alin harus." Maka Aisyah lomba lari. Fasabak fasabak tuh fasabakoni kata Aisyah. Aku lomba lari dengan beliau dan ternyata beliau menang. Aku kalah. Kemudian beliau mengatakan, hati hibitil wa Aisyah, ini lomba lari ini kemenanganku ini sebagai balasan dari kekalahanku dulu ketika kita pengantin baru. Masya Allah, kalah di pengantin baru karena Aisyah masih kecil, larinya lebih kencang. Lain Nabi tidak dilupakan, dibalas, ditunggu kapan Aisyah sudah tua, sudah mulai apa? Gemuk. Saatnya ketika Aisyah sudah mulai gemuk, nah dibalas oleh Nabi. Nah ini tebusannya yang dulu, bayangkan Pak. Adakah dari kita yang sekarang bu dulu waktu pengantin baru ibu bisa menjebak bapak main-main di mana di taman bunga sembunyi-sembunyian bapak dikagetin sekarang bapak akan balas ayo kita sembunyi-sembunyian lagi kata orang Jawa jelumpet ya umpet-umpetan itu pak cari-carian siapa dari kita yang seperti itu memori di saat pengantin baru diingat kembali sekarang Bu dulu waktu kita pengantin baru Bu ya dulu sepiring berdua rasanya enak hujan-hujan pakai payung berdua Bu ya kayaknya romantis sekarang setelah punya mobil Bu coba sekali kita sepayung berdua Bu tidak usah pakai mobil kita jalan kayak dulu romantis kayaknya Bu adakah seperti itu Pak kalau tidak percaya silakan coba Pak pada ibunya Bu ayo Bu kayak dulu hujan-hujan sepayung berdua Waktu jalan di sana itu jalan Gajah Mada, ada mobil lewat, kita kecipratan mau apa air. Ya, rasanya ya kurang ngajar tapi kok rasanya indah Bu ya gitu. Adakah dari kita yang seperti itu, Pak? Padahal dulu loh, Pak, kecipratan air oleh truk lewat itu, kita masih senang happy ya, tidak apa-apa, Pak ya, Adik ya kita mesra sekali romantis. Adakah dari kita seperti itu? Akan dijawab, Pak, kurang kerjaan, Pak. Sudah tua, masih pengen payung-payung udah punya mobil Pak subhanallah bukan itu nilainya Pak nilainya adalah pada apa romantismenya adakah dari kita yang melakukan itu sudah itu bagaikan barang langka kalaupun ada sampai ketahuan sama anak-anak atau sama tetangga lah pak, pak kurang kerjaan sudah tua kok ya masih kayak gitu katanya Inilah padahal rumah tangga itu butuh pada romantisme, pada apa namanya kemesraan walaupun sudah tua. Walaupun sudah tua tidak ada alasan. Jangan jadikan hidup itu gersang. Jangan hidup jadikan hidup itu rutinisme apa rutinitas begitu-begitu saja akhirnya muncullah lu lu lu lu lagi lu lagi katanya. Ah itu lagi itu lagi bosen. Ini sebabnya kita salah mengartikan arti kehidupan dalam rumah tangga kita. Kemudian di antara hal yang perlu kita lakukan, perlu kita ingat dan perlu kita tumbuhkan bersama bahwa dalam kehidupan berumah tangga kadang gelombang pasang dan surut itu pasti terjadi. Tidak mungkin kehidupan itu lurus-lurus saja. Tidak mungkin kehidupan itu damai-damai saja pasti ada cekcok, ada sengketa. Namun disinilah letak keberhasilan suami dalam memimpin rumah tangga. Kadangkala cekcok antara suami dan istri itu salah diartikan. Bahkan secara de facto, secara kenyataan, berbagai perceraian yang terjadi di masyarakat Muncul karena apa? Karena radanya rasa cemburu. Suami cemburu kepada istri, istri cemburu kepada suami dan itu terus berkembang akhirnya menjadi sebuah persengketa dan perceraian. Saya akan sebutkan satu kisah bagaimanakah Nabi SAW mengartikan sebuah kecemburuan, arti dari kecemburuan. Suatu hari, ketika Nabi SAW sedang menerima beberapa orang tamu dari para sahabatnya di rumahnya Aisyah. Tiba-tiba salah seorang istri Nabi yang lain dalam sebuah disebutkan Ummu Salamah yang dikenal Ummu Salamah itu pandai masak karena memang Ummu Salamah nikah dengan Nabi sebagai seorang janda sehingga lebih pengalaman masak dibanding Aisyah sedangkan Aisyah adalah gadis belia sehingga belum pandai masak, belum pandai banyak hal. Berbeda dengan Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah mengetahui bahwasanya Nabi menerima tamu di rumah Aisyah. Kurang jamuan. Maka Ummu Salamah mengirim makanan ke rumahnya Aisyah. Tidak ada lagi wanita. Ummu Salamah dari satu sisi merasa ingin mencuri perhatian walaupun di rumah Aisyah apa salahnya kalau saya ngirim makanan kan lebih suami nanti lebih wah masya Allah istriku yang satu perhatian sekali strategi wanita tidak masalah itu pak itu sah-sah saja namun yang jadi masalah sikap Ummu Salamah ini tentu menjadi satu yang besar bagi Aisyah inilah ancaman ini sikap kurang ajar katanya maka apa yang dilakukan ketika utusan membawa piring makanan Setiba di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan para tamu, Aisyah keluar rumah langsung dipukul piringnya. Sehingga piringnya pecah dan makannya berhamburan. Bisa Bapak bayangkan? Kira-kira kalau ini terjadi pada Bapak, ada tetangga ngirim tahu ada kita punya tamu hidangannya kurang banyak, tangganya punya makanan lebih dikirim kepada kita. Eh, istri cemburu dipukul di depan tamu. Kira-kira apa yang terjadi? Segera kita akan mukul istri. Kurang ajar bikin mempermalukan suami di depan tamu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak. Tidak melakukan itu. Karena Nabi memahami sikap Aisyah ini adalah ekspresi dari kecemburuan beliau dan kecemburuan itu adalah ekspresi dari adanya cinta. Maka Nabi ketika melihat piringnya pecah jatuh, Aisyah dikuasai oleh kecemburuan. Beliau segera turun dan memunguti makanan gharat ummukum. Piringnya disatukan yang pecah tadi disatukan kembali, makanannya diambil. Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu jangan diambil hati. Ayo silakan makan. Seakan tidak terjadi apa-apa. Aisyah melihat pemandangan suaminya, ya Allah kasihan, menguti makanan yang berceceran ke sana kemari. Pemandangan yang begitu syahdu ini menjadikan Aisyah luruh hatinya. Yang tadi cemburu, meluap-luap, meledak-ledak, hancur hatinya. Kasihan ya Allah suamiku di depan tamu dipermalukan seperti ini. Dengan sabarnya dia penguti makanannya, dengan lembutnya dia mengatakan, Aisyah silakan dimakan." Masya Allah, kira-kira apa yang terjadi pada diri Aisyah? Maka sekejap kecemburuan Aisyah reda. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma kafaratu ma fa'alt?" Ya Rasulullah, apa tebusan dari perbuatanku kesalahanku ini? Beliau mengatakan "Tu'amun bi ta'amin wa inaun bi ina. Wahai Aisyah, engkau harus mengganti makanan ini. Karena engkau tumpahkan makanannya. Dan engkau harus ganti piringnya. Karena engkau pecahkan piringnya. Nah, lihat di sini. Rasulullah SAW melihat sikap Aisyah yang di luar batas. Melanggar, jelasnya perbuatan yang salah. Namun Nabi tidak marah, apalagi menghukumnya, apalagi menceraikannya. Kenapa? Karena Nabi memahami ini adalah ekspresi dari cinta. Seringkali keterbatasan wanita menjadikan wanita bersikap di luar kewajaran. Kenapa? Karena ia tidak rela istri suaminya diambil orang. Cemburu. Makanya kadangkala istri suaminya pulang langsung segera ambil HP-nya bapak. Kenapa? Tahu kan pak? Karena istri tidak punya intelijen. Akhirnya HP-nya setiap hari pulang dari kantor segera HP-nya diambil Dicari siapa saja SMS yang masuk, telepon yang masuk, siapa yang in callnya siapa saja ini. Suami marah, istri tidak percaya pada suami, terus ngusut sana ngusut sini. Suami pergi sedikit saja ditanya pergi kemana sama siapa untuk apa. Curiga terus kerjaannya. Subhanallah. Kalau kita pikir kenapa istri bersikap seperti itu pak Karena dia tidak ingin kehilangan dan dia tidak ingin berbagi karena bapak adalah aset paling mahal bagi istri bapak. Dia tidak ingin diambil, dicuil saja tidak boleh. Disentuh sama orang lain saja tidak boleh, Pak. Bapak itu betul-betul ingin dilindungi, diproteksi. Dia ingin memiliki seorang diri. Kalau tidak persilahkan tanya kepada nanti pulang bu, ibu rela tidak kalau saya disentuh sama wanita lain? Tidak usah diminta, disentuh aja. Tidak boleh pak. Kalau saya bisa saya pukul, saya akan marahi kalau sampai ada yang berani nyentuh bapak. Apalagi kalau sampai ibu boleh ndak kalau bapak mau semalam saja bermalam di rumahnya sana. Nanti yang enam hari untuk ibu sendiri deh. Pokoknya setiap minggu satu saja semalam. Tidak usah satu malam, satu jam saja di sana. Tidak akan boleh. Walau semenit. Dia tidak ingin kehilangan walau hanya sesaat. Namun banyak dari kita yang tidak memahami Istri ini terlalu menguasai suami Terlalu ini Ya itulah namanya cinta Suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya Sepulang dari menguburkan atau mengunjungi kuburan Baki Beliau mengatakan warosa. Aduh kepalaku pusing katanya Aisyah ternyata di saat yang sama juga merasakan yang sama Pusing Wabal ana warosa. Ya Rasulullah, aku juga kepalaku pusing katanya. Maka Rasulullah SAW pun segera sama-sama pusing jangan diambil pusing. Kalau sini pusing sini pusing terus apa yang dilakukan? Sama-sama ngeluh. Ya tambah kacau rumah tangga. Maka Nabi mulailah untuk menghilangkan beban Nabi bercanda. Beliau mengatakan ya Aisyah waditu an laukan dzalika wa ana hayya Aisyah aku kok bercita-cita ya kau kepikirannya kalau engkau mati duluan aku masih hidup la tuki aku akan memandikanmu aku akan mengkafanimu aku akan menyolatkanmu dan menguburkanmu Aisyah paham bukan itu maksudnya maksudnya berarti kamu akan segera nikah lagi di sini ya Nabi paham ini kondisi sama-sama susah dua-duanya susah lagi pusing kepalanya Jangan diambil serius kondisi susah semacam ini jangan dibuat tambah pusing dengan istri tidak perhatian suaminya ini malah bilang pusing kepalanya pusing kepalanya suaminya capek-capek tidak diguroi digoda istrinya sehingga hilanglah rasa pusing lupa rasa pusingnya kenapa kalah sama rasa cemburu maka Aisyah mengatakan ya Rasulullah aku sudah paham kalau itu terjadi Pagi hari kamu menguburkan aku, sore hari ranjang ini sudah bergoyang dengan wanita lain. Rasa cemburu hilang rasa pusingnya kenapa? Kalah dengan rasa cemburu. Ini strategi Nabi dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Bagaimana ketika ngeluh sama-sama pusing, ya diselesaikan masalahnya ini pengobatan ini adalah kalau kita belajar ilmu komunikasi kita akan tahu ini adalah sebuah strategi trik yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana. Dilupakan. Bagaimana dilupakan? Disibukkan dengan hal yang lebih besar. Walaupun itu hanya hayalan. Tapi dengan itu Nabi bisa mengobati pusingnya. Nabi pusingnya, Aisyah hilang pusingnya, terlupakan karena banyak masalah itu bisa terselesaikan gara-gara apa? Gara-gara lupa bukan gara-gara selesai. Karena itu bagaimana pandai-pandainya suami melupakan istrinya dari sebagian masalah. Sebagaimana istri pun begitu. Bagaimana istri pandai-pandai menjadikan suaminya lupa terhadap sebagian masalah sehingga selesai dengan sendirinya. Dalam kasus lain dan ini mungkin yang menjelang kanan menjelang isya, saya akan akhiri dengan sebuah cerita lain bagaimana strategi Nabi menyelesaikan masalah di malam hari. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur satu ranjang dengan Aisyah karena itu memang gilirannya Aisyah. Nabi kira-kira sudah menduga Aisyah sudah tidur padahal belum. Pelan-pelan Nabi keluar dari selimut. Terompatnya terompahnya diangkat tidak dipakai karena kalau dipakai akan bunyi. Kresek-kresek, maka diambil, diangkat, dipakai di luar rumah. Kenapa demikian? Karena ternyata dari luar rumah malaikat Jibril memanggil. Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah, memanggil dari luar rumah. Karena Nabi sudah terlanjur berada di dalam selimut Aisyah. Maka dipanggil dari luar rumah walaupun suara itu tidak didengar oleh Aisyah tapi didengar oleh Nabi. Allah Subhanahu wa memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan penghuni kuburan Baki. Maka Nabi pelan-pelan keluar dari rumah, terompahnya diangkat dari luar rumah baru dipakai, segera menuju ke Baki. Aisyah wanita, laki-laki wanita kecemburuannya muncul lagi malam-malam pergi ini padahal ini giliranku kemana ini kemana ini maka curiga segera dia kenakan bajunya jilbabnya dibuntuti Nabi ternyata didapatkan Nabi sedang berdoa di kuburan pagi maka Aisyah kecewa kecurigaannya tidak terbukti dia segera balik namun sayang ketika Aisyah sedang balik Rasulullah sudah selesai berdoanya sehingga melihat sosok hitam dari kejauhan di kegelapan malam. Maka segera dibuntut di jalan Nabi SAW. Aisyah lari. Karena takut ketahuan. Lari masuk ke rumah namun salah perhitungan. Namanya orang habis lari pasti terengah-engah, Pak. Bisa sembunyi tapi tidak bisa menyembunyikan nafasnya. Masa orang tidur kok ngos-ngosan? Maka ketika Nabi sampai rumah mengatakan, "Antis sawadul lati amami wahai Aisyah, engkaukah hitam-hitam yang ada di depanku tadi?" Aisyah merasa ditegur ya kesempatan, rasa cemburunya mulai diungkit lagi bangkit walaupun sudah terbukti salah. Awagir kata Rasulullah, ya Aisyah, apa kamu khawatir, kamu cemburu aku keluar rumah? Masya Allah sudah masih cemburu Dibilang kamu cemburu Kaifala agharu ala mitlika ya Rasulullah Ya Rasul mana ada istri yang tidak cemburu kepada kamu seperti suami seperti kamu semua wanita pengen menjadi istrimu. Kamu ini suami idaman setiap wanita. Jadi kemanapun pergi aku pasti khawatir. Sama Pak, Istri bapak ini kalau tidak percaya silahkan tanya nanti pulang pak ya. Bilang terus bu, saya ingin muhasabah ini bu. Ibu khawatir tidak sih saya kalau pulang lagi pergi ke kantor gitu? Bapak akan temukan jawabannya. Iya pak, sekretarisnya Ayu nih kayak gitu pak, cantiknya. Gimana tidak cemburu? Teman-teman di kantornya genit-genit kayak gitu, gimana tidak cemburu pak? Akan ditemukan jawabannya seperti itu. Aisyah akan ditanya, akhir awagir, apakah engkau Aisyah cemburu? kaifala agharu ala mitrika ya Rasulullah. Mana mungkin aku tidak cemburu kalau engkau itu pergi ya Rasulullah. Rasulullah sudah melihat gelagat tidak baik. Kalau diteruskan ini bakal berkepanjangan. Aisyah sudah mulai badai cemburunya sudah mulai bergemuruh. Maka Nabi segera redam kecemburuan Aisyah. Awaqad ja'aki syaitanuki wahai Aisyah. Kamu sudah ada kedatangan setan lagi ya wanita di tengah kegelapan malam jangan dikira ada lampu seperti ini Pak zaman dulu Pak. Kalau sudah malam itu ya gelap Pak, tidak ada lampu. Wanita dibilang, "Kamu sudah kedatangan setan lagi ya?" Gimana tidak takut Pak? Cemburu tiba-tiba dibilang apa? Kamu kedatangan setan lagi ya? Masya Allah ada setan mendatang kepada saya. Rasa takut dalam diri Aisyah menjadi karena Aisyah lupa cemburunya. Lalu bagaimana? berubah majelis dari majelis cemburu yang harusnya cekcok ribut menjadi majelis taklim. Bagaimana? Ya Rasul awama ya setan. Ya Rasul, apa dalam diriku ini ada setannya katanya. Kata Nabi, wa ma'akul insan syaitan. Setiap manusia itu ada setannya. Berubah dari tadi kecemburuan temanya berganti. Bertanya, bertanya tentang setan, bertanya tentang setan. Yang setiap ada dalam diri ada setannya. Ya, setiap orang ada setannya. Wa bagaimana dengan kamu? Aku juga ada pendamping dari setan. Hanya saja Allah menolong aku sehingga setan yang aku ini masuk Islam. Sehingga dia tidaklah membisikkan kepadaku kecuali yang baik saja. Lupa cemburunya tadi berubah menjadi majelis taklim. Inilah kelihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah seorang suami dan istri harus pandai memahami latar belakang, motivasi dari setiap tindakan, ucapan, perbuatan istri. Bisa jadi bapak pulang rumah, pulang ke rumah dari kantor, dari kerja yang lelah mungkin, sampai rumah kerupang piring pecah. Masya Allah suami baru masuk sudah banting piring tadi pagi sudah pecah sekarang pecah lagi kalau kita tanggapi seperti itu maka rame pak. Lihat, masya Allah tidak apa-apa. Memang istriku dermawan kok mau ngasih rezeki kepada penjual piring, tidak apa-apa. Masih banyak yang jual. Insya Allah masih ada rezekinya lagi gitu loh. Tidak apa-apa. Mau beli piring yang baru yang model apa lagi? Yuk kita beli nanti sore. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa diambil buang. Tenang saja pak, karena piring pecah tidak akan bisa disambung lagi. Buat apa kita marah-marah? Marah juga telanjur pecah, tidak marah juga telanjur pecah. Ya sudah dinikmati saja Pak hidup itu. Sehingga adem gitu Pak semuanya ke rumah tangga itu ada. Segera cari, kenapa piring kok pecah? Bisa jadi istrinya capek. Oh capek Bu, lelah Bu ya, saya pijitin Bu ya. Tidak jadi marah Pak. Tidak jadi marah. Kenapa? Karena kita berusaha memahami latar belakang, berusaha memandang masalah itu dari sudut yang positif bukan dari sudut yang negatif. Karena itu khotul iman dalam rumah tangga pengertian kata saling memahami, saling mem pengertian pada suami dan istri itu penting sekali. Aisyah dulu maaf satu cerita lagi. Rasulullah SAW dulu begitu peka kepada istrinya Nabi suatu hari pernah berkata demikian kepada istrinya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ini a'lamu idza kunti ani radiyah wa idza kunti ani ghadba." Aisyah, aku tahu kapan kamu kecewa padaku dan kapan engkau itu senang padaku. Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana kok bisa kamu tahu aku tuh marah atau aku tuh kecewa? Idza kunti ani radiyah takuli takuli bala wa rabbi Muhammad. Kalau engkau sedang senang dengan aku, sedang enak, sedang enjoy. Kalau engkau bersumpah engkau berkata, "Bala wa Muhammad." Sungguh demi Tuhannya Nabi Muhammad. Namun ketika engkau sedang kecewa, walaupun engkau tidak banting piring, tidak marah-marah, tidak teriak-teriak, engkau ber, ketika bersumpah berganti sumpahnya. La wa Ibrahim. Enggak. Demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Hanya itu ekspresi marahnya Aisyah. Namun demikian Nabi sudah memahami. Begitu peka Pak, lembut. Tidak ada kata-kata suami tidak bertanggung jawab. Tidak tahu diri. Suami tidak ada. Tidak ada itu Pak. Hanya berganti cara berbicaranya pun Nabi sudah paham. Ini sedang marah. Siapakah dari kita yang peka seperti itu Pak? Siapakah dari kita yang peka terhadap perasaan istri? Istri siapakah yang peka terhadap perasaan suami? Siapa dari kita yang bisa mengenali istrinya sedang marah dari rasa kopinya, Pak? Dari rasa teh yang dia buatkan, dari masakan yang dia buat. Kalau Bapak perhatikan, percayalah, masakan istri Bapak itu akan berubah rasanya ketika dia sedang marah. Ketika dia sedang suntuk, ketika sedang kecewa, itu rasanya berbeda. Namun ketika Bapak acuh tak acuh mengatakan, wah hari ini asin banget. Padahal itu ketika dia nuangkan garam itu dalam kondisi emosi sehingga tumpahnya banyak pak. Tapi ketika dia menumpahkannya dengan feeling, karena dalam segala hal, dalam setiap pekerjaan, feeling atau perasaan itu seringkali berperan. Sama ketika bapak sedang nyupir, sedang nulis. Kalau tidak percaya pak, gampang saja dalam ilmu psikologi, kejiwaan seseorang itu bisa diidentifikasi. Kondisi suas hati seseorang bisa dilihat dari bentuk tanda tangan dan tulisannya. Coba Bapak perhatikan tulisan antum sendiri. Ketika antum sedang senang, tulislah tulisan. Antum akan dapatkan nulisnya itu ringan dan tulisannya itu rapi. Tapi ketika sedang marah, silakan nulis. Tulisannya semuanya tajam bikin ayat tajam ya tajam semuanya tanda tangan tadinya yang dinamis yang apa namanya lembut sekarang jadi tajam semuanya itu kelihatan sama bapak bisa mengenali suasana hati istri bapak dari mana dari masakan, dari cara dia nyapu, dari cara dia meletakkan piring, dari cara dia menyuci piring akan kelihatan. Namun sayang selama ini kita tidak pernah mengasah kemampuan itu. Kita tidak peduli, kita anggap oh kebanyakan garam, besok jangan banyak-banyak lagi, Bu ya katanya. Selesai seakan-akan sekedar itu. Bapak pun gitu ketika nutup pintu der sedikit keras gitu, istri juga Pak, Pak jangan keras-keras lah Pak, itu pecah pintu itu nanti katanya. Padahal kemarin nutup pintu itu pelan. Sekarang seperti itu, meletakkan peci ya der di meja. Nyantolkan baju ya dilempar. Harusnya istri sudah peka. Biasanya lepas baju itu ya pelan-pelan. Biasanya pulang dari kantor ya segera lepas baju baru duduk. Sekarang duduk dulu sebelum ganti baju. Ini pasti ada masalah. Perubahan-perubahan aktivitas semacam ini. Siapa dari kita yang bisa membacanya? Padahal Berbagai masalah selama ini yang terjadi dalam rumah tangga itu berawal dari itu pak. Yang dibiarkan dibiarkan lama-lama numpuk. Makanya kadang istri itu meledak. Disabari, sabari terus juga tidak ada bedanya kan gitu pak. Suami pun demikian. Disabari, disabari kok ya tidak ada pengertiannya. Akhirnya marah, meluap. Kata orang sabar itu ada batasannya. Ini sebabnya karena kita tidak pernah mengasah kepekaan dalam rumah tangga. Kita lebih sensitif dengan atasan, lebih sensitif dengan tetangga. Ketika tetangga biasanya pagi hari nyapa, bernyanyi, hari ini tidak bernyanyi, kita oh tetangga itu sedang ada masalah. Kita lebih peka tapi istri kita kita tidak peka seperti itu. Suami kita kita tidak peka. Karena itu saran saya, marilah kita itu sensitif terhadap kondisi psikologis, kondisi perasaan hati keluarga kita. Jangan sampai perasaan itu sedikit demi sedikit numpuk dan numpuk dan numpuk sampai akhirnya meledak dan tidak kuasa lagi ditahan. Sehingga menjadi amarah yang besar, menjadi kekecewaan yang sangat mendalam. Karena itu telah ada nilai Nabi Nabi begitu peka terhadap istrinya. Dan sebagai penutup, keberhasilan kita dalam membangun rumah tangga yang harmonis itu adalah nilai iman kita. Rasulullah bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Orang yang paling baik dari kalian, orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling baik dalam mempergauli, dalam memperlakukan, dalam bermuamalah dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarga. Karena itu percerminlah kepada istri, kepuasan istri, kesenangan istri, kebahagiaan istri itu adalah tolak ukur dari iman kita, tolak ukur dari derajat kita sisi Allah. Sebaliknya pun demikian. Derajat kita sisi Allah diukur dari kesenangan, kepuasan, dari kebahagiaan suami kita. Karena itu, dengan demikian, dengan kita menjadikan suami kita sebagai tolak ukur kedudukan kita di sisi Allah, istri kita sebagai tolak ukur dari iman kita di sisi Allah, insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Jangan sampai kita lebih bisa membahagiakan orang dibanding membahagiakan istri sendiri. Wallahu taala alam melaksanakan sebuah materi yang menarik dan begitu bermanfaat telah kita simak bersama dan kami akan membuka uh, eh, kesempatan bertanya dari uh, jemaah pria dua orang dan wanita dua orang. Silakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. antum suami istri yang beriman dan bertakwa seperti yang dan mulia bisa bertemu kembali ketika menjalani taulah dan sama taulah sama-sama masuk di surga dia ya, mulia. Kemudian pertanyaan berikutnya, benarkah alasan seorang suami atau istri bila meninggalkan rumah karena alasan sebuah masalah atau problem bila salah satu dari keduanya membuat zalim kepada salah satunya seperti salah satunya berbuat kekerasan kemudian lalai dari menafkahi lain dan tanggung jawab dalam rumah tangga dan perbuatan maksiat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, pertanyaannya terlalu jauh. <clears throat> Kalau di surga nanti dapat apa ketemu dengan istri lagi ndak? Kalau sudah masuk surga, Pak, ndak usah mikir ketemu istri. Mikirlah masuk surga Masuk surga belum tentu nanya nanti di surga dapat apa sih? Pikirlah bagaimana masuk surga. Kalau surga dapat surga sudah Pak, ketemu istri ya syukur, tidak ketemu tidak rugi. Karena diganti bidadari, Pak. Tapi kalau ketemu untung, Pak, karena istri kita akan menjadi bidadari yang paling cantik. Kalau tidak ketemu tidak rugi pak. Kalau ternyata istri tidak mau diajak masuk surga ya biarkan dia masuk neraka sendiri. Saya akan tetap masuk surga. Jadi jangan berpikir, aduh kalau tidak masuk surga berdua saya tidak mau masuk surga lah. Subhanallah, rugi sekali kita. Tidak mau masuk surga ya saya masuk sendiri pak. Tidak ketemu istri, oh, di sana bidadarinya banyak pak. Kok khawatir gitu loh saya jadi heran, jangan-jangan istrinya ini Masya Allah Ini gambaran suami yang begitu sayang pada istri Tidak ingin kehilangan, sampai masuk surga pun tidak ingin ketinggalan gitu Khawatir kalau masuk surga tidak sama istri kayaknya tidak lengkap gitu Jadi pikirkanlah apa namanya bagaimana kita masuk surga Masalah dengan siapa kita masuk surga tidak sama, tidak usah dipikir pak karena dengan siapapun masuk surga itu berarti nikmat. Tapi kalau dengan anak istri masuk neraka lah, oh pak untungnya pak. Bersama anak istri masuk neraka. Karena itu bagi kita banyak suami istri kalau istrinya meninggal nanti saya bisa ketemu dengan istri lagi di surga ndak ya nggak usah dipikir itu pak bagaimana bapak sekarang masuk surga Nanti di sana kalau dia di surga ya ketemu pasti Pak, tidak usah dipikir. Tapi kalau tidak ketemu ya berarti dia di neraka, tidak usah kehilangan. Ya sama, istri pun demikian. Suaminya sudah meninggal, suaminya baik, doakan masuk surga. Ketemu lagi, alhamdulillah, rezeki. Tapi kalau butuh nikah memang membutuhkan nafkah. Jangan mengatakan saya tidak ingin nikah lagi, ingin masuk surga hanya dengan dia. Kalau dengan lain saya tidak rela, Subhanallah. Yang penting suaminya yang baru itu soleh. Sehingga dengan dia atau dengan ini bisa masuk surga. Sama saja gitu loh. Sama suami yang ditinggal mati istrinya. Saya tidak mau nikah lagi lah. Saya masuk surga hanya dengan dia. Tidak ingin dengan yang lain. Rugi sekali pak. Masuk surga dengan siapa saja itu beruntung gitu loh. Jadi jangan khawatir kalau istrinya meninggal ya nikah lagi, suaminya meninggal kalau memang masih perlu ya nikah lagi tidak masalah. Urusan loh saya nanti tidak masuk surga dengan dia, saya nanti di surga menjadi suami istrinya dia, bukan istrinya yang pertama, tidak rugi pak, tidak rugi bu. Kalau gitu berarti tidak seia sekata, tidak ada kalau sudah di surga itu tidak perlu seia sekata pak. Kalau sudah masuk surga, tidak perlu seia sekata karena di akhirat itu tidak ada namanya perselisihan, tidak ada namanya sedih, tidak ada namanya menyesal masuk surga. Menyesal saya istri saya kok tidak ikut masuk surga, tidak ada. Karena perasaan-perasaan semuanya itu hilang yang ada adalah iman dan kufur. Sehingga tidak akan ada, tidak akan tersisa di dalam hati kita kecintaan kepada orang yang kafir. Sebagaimana di dalam hati kita tidak akan ada kebencian kepada orang yang beriman kalau sudah masuk surga. Wa naza'na ma fi min ghillin. Kami cabut kedengkian yang ada dalam hati mereka sehingga di surga tidak ada orang yang dulu ini pernah musuhan ini utang tidak pernah bayar sama saya ih benci banget saya sama dia tidak ada lagi seperti itu di, kalau sudah masuk surga masuk neraka juga tidak ada berutang budi saya dulu oh, orang ini berutang budi tidak ada karena itu pikirkanlah bagaimana kita masuk surga dan bagaimana kita terbebas dari neraka. Istri mau nurut masuk surga ya alhamdulillah, tidak ada tidak ya ada yang lainnya insyaallah Pak. Allahu alam. Kalau yang kedua tadi pertanyaan tentang apa? Meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah karena hmm. Iya, kalau dalam rumah tangga suami tidak menunaikan hak istrinya sehingga istrinya tidak sabar, tidak lagi bisa memaafkan, karena sudah disakiti fisiknya, harga dirinya, maka boleh istri mengajukan gugatan cerai. Boleh seperti dalam kisahnya Sahla bintu Suhail. Suatu hari Sahla bintu Suhail ini subuh-subuh, Pak, sudah nunggu Nabi di depan pintu. Ketika Nabi keluar dari rumahnya hendak mendirikan salat subuh, dihadang oleh Sahlah bintu Suhail. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, mali wali tabit. Ya Rasulullah, aku sudah tidak tahan hidup bersama tabit. Mungkin antum heran, siapakah tabit ini? Tabit ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang terkenal juru bicaranya Nabi. Bukan sembarang orang. Dia seorang sahabat yang merupakan kepercayaan Nabi sebagai juru bicaranya. Namun istrinya kecewa kepada suaminya. Kata anak kata Rasulullah, "Kenapa kok engkau bersikap seperti ini?" Dia ditanya. Katanya, kata Sarah bin lauti utikuhu kurhan." Aku tidak tahan benci lagi. Aku benci sekali sama suamiku ini. Sudah tidak sayang lagi. Kemudian Salah bin Zul juga mengutarakan ini akrohul kufra ba'dal iman. Ya Rasulullah, aku khawatir tidak bisa membalas budi suamiku ini. Karena benci, tidak cinta. Tapi suaminya baik. Daripada dosa memaksakan diri menjadi istri orang yang dia tidak cintai, padahal suaminya baik, maka dia mengatakan ini akrohul kufra ba'dal iman. Ya Rasul, aku tidak bisa, aku khawatir berbuat dosa, tidak bisa menunaikan hak hak suami. Dia itu baik, dia tidak jahat. Dalam lain disebutkan la aibu ala thabitin fi dinin wala khuluq. Aku tidak punya celaan terhadap thabit suamiku sendiri baik dalam urusan agamanya ataupun akhlaknya, dua-duanya baik. Agamanya dan akhlaknya baik, tapi aku benci tidak tahan, tidak cinta. Maka Nabi mengatakan atarudina alai hadiqatah. Apakah kamu mau mengembalikan ladangnya? Mas kawinnya berupa ladang. Bukan seperangkat alat sholat Bisa dibayangkan, mas kawinnya aja ladang, Mbak. Artinya nafkah Tabit ini dia tidak kekurangan nafkah. Sabit itu orang kaya. Sehingga kebutuhan istrinya dipenuhi. Bukan kekurangan makan, bukan. Bukan kekurangan nafkah. Bukan akhlaknya jelek, akhlaknya baik. Agamanya baik. Namun itulah urusan hati. Hati tidak bisa dipaksakan. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Salah bintu suhel tidak tidak walaupun sudah menikah sekian lama dia bukannya tambah cinta tetap tidak senang Disebutkan dalam sebuah riwayat. Kenapa walaupun riwayatnya lemah? Namun maknanya selaras dengan hadis tadi di atas yang aku tidak mencela tapi dalam urusan agama ataupun akhlaknya. Alasannya karena suatu hari di awal menikah sahlah cinta dan menerima sah, eh, Thabit bin Qais bin Shammas. Namun di kemudian hari ada satu kejadian yang menjadikan Sahlah pintu Suhail tidak lagi cinta kepada Thabit. Diriwayatkan bahwa Thabit bin Qais bin Semas suatu hari datang ke rumah dengan membawa beberapa orang tamu sahabat. Didapatkan Sahla bin Dusail melihat Thabit ketika membawa beberapa orang tamu ini didapatkan Thabit adalah orang yang paling pendek. Orang yang paling tidak tampan. Wajahnya tidak tampan. Yang lainnya kelihatan tampan, hanya Thabit yang paling buruk wajahnya. Paling pendek badannya, sehingga mulailah saat itu sahlah bintu Suhail mulai tidak cinta kepada suaminya. Urusan fisik. Namun itulah kenyataan sampai akhirnya sahlah bintu Suhail meminta untuk khuluk cerai. Dan Nabi merestui itu. Atarudina alaih kota wahai sahlah apakah kamu mau mengembalikan mas kawin dia? Dalam riwayat lain Sahlah segera mengingatkan bala waziyadah akan aku kembalikan dan aku lebihi kalau dia minta saking tidak tahannya lagi ya, kalau dia minta lebih akan aku lebihi bukan sekedar aku kembalikan mas kawinnya aku tambahi kalau memang dia minta subhanallah apalagi kalau sampai menyakiti tidak memberi hak, tidak menafkahi menghinakan, memukul, menyakiti fisiknya dan lain sebagainya tentu lebih pantas untuk diizinkan namun percayalah bahwa kaum wanita yang ceroboh dengan meminta cerai kepada suaminya. Allah ancam dengan sebuah ancaman yang sangat pedih, sangat pedih. Bahwasanya wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab yang dibenarkan secara syariat, dia tidak akan bisa mencium baunya surga di hari kiamat. Tapi kalau salah satu sebabnya adalah betul-betul dia benci, tidak bisa tentram dalam bahagia dalam rumah tangga, karena dipaksa oleh orang tua atau yang lainnya, sah-sah saja wanita minta cerai. Kalau memang dia nikahnya dipaksa oleh orang tua sehingga tidak apa namanya? tidak cinta atau dulu sebagai barter orang tuanya terlilit utang, akhirnya ya udah utangnya saya bebaskan tapi nikahkan saya dengan anaknya. Akhirnya dilematis. Nerima Kok tidak cinta tapi tidak nerima kasihan orang tua, utangnya banyak. Akhirnya diterima. Tapi namanya hati tidak bisa dipaksakan. Tidak tumbuh cinta. Maka dalam kondisi semacam ini boleh dia minta cerai. Allah taala alam. Belum bingung satu pertanyaan dari eh, ibu-ibu. Kami persilakan. Silakan digunakan mic-nya. Ya silakan jika ada kalau tidak ada maka kita cukupkan karena waktu sudah Ya ada pertanyaan dari ibu-ibu itu Ustaz Kalau cinta pada suami sudah mulai pudar dan akhirnya muncul rasa tidak percaya lagi pada suami karena ada kesalahan atau sesuatu yang pernah dilakukan suami. Bagaimana kalau sudah tidak ada rasa percaya pada lagi pada suami? Dosakah kalau seorang istri e, kalau berbuat seperti itu? Bagaimana dengan dalil-dalil hadis yang suami boleh berbohong dengan istrinya? Maka dengan dalil hadis tersebut istri boleh tidak percaya pada suami. Syukron ya. E, tadi saya sudah katakan salah satu ancaman dalam rumah tangga ketika suami atau istri lebih hafal dengan kesalahan pasangannya. Diingat-ingat terus. Tidak dilupakan. Padahal siapapun istri kita dan siapapun suami kita, tidak mungkin dia itu terbebas dari kesalahan. Dia manusia biasa, tidak ada malaikat di dunia ini. Kalau ada malaikat, dia tidak akan pernah menjadi suami Anda. Percaya deh. Karena malaikat tidak punya syahwat, tidak berselera dengan Anda. Tidak bernafsu, tidak punya nafsu malaikat. Sehingga tidak mungkin malaikat itu mempersunting Anda. Kalau Anda ingin menikah, maka Anda akan menikah dengan manusia biasa yang kata Nabi, kullu bani Adam khotok Setiap manusia itu banyak dosanya. Alhamdulillah sujud syukurlah kalau suaminya ketawanya hanya satu. Alhamdulillah cuma tahu satu. Coba kalau saya tahu sepuluh, bencinya kayak apa? Percayalah, pada diri suami ibu itu bukan hanya sepuluh. Saya katakan sekarang walaupun saya tidak kenal tapi saya percaya dan beriman. Suami ibu punya ribuan kesalahan. Apakah tambah benci sekarang, Bu? Dan kalaupun mau nikah dengan laki-laki lain maka laki-laki itu punya jutaan kesalahan. Nah, gimana coba bayangin? Yang dulu seribu, yang baru jutaan. Karena apa? Karena ternyata kita juga sama. Kita banyak berbuat dosa. Mungkin kita akan berkata dan ini adalah pola pikir egois. Ya, tapi saya tidak pernah berbohong. Inilah kebohongan pertama yang atau kebohongan selanjutnya yang ibu katakan. Kita mengatakan tidak pernah berbohong. Padahal kita itu sering berbohong. Kenyataannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu ikhlas, tidak hobi sanjungan, tidak boleh mencari pujian, tidak boleh riak, tidak boleh sumah. Bukankah demikian, tapi kenyataannya siapa dari kita yang kalau disanjung tidak besar kepala, Pak? Saya tantang siapapun wanita di dunia ini. Adakah wanita yang tidak bangga kalau bilang, Masya Allah, Mbak itu loh. Kayaknya Mbak itu tambah muda hari ini. Langsung senyum-senyum GR. Masya Allah, Mbak ini cantik sekali ya. Kayaknya lebih muda dibanding ibunya deh. Itu senang sekali. Padahal itu bohong. Tidak ada wanita tambah muda itu, tambah tua iya. Dan siapapun wanitanya akan sakit hati dibilang mbak, mbak kalau tua sekali atau udah tua sekali atau mbak kok lebih tua kemarin masih muda loh baru dua hari kita tidak ketemu mbak itu kelihatan tua sekali kok makin tua kelihatannya sakit hati itulah kebohongan kita dan itu ketahuilah siapapun kita merasakan hal seperti itu. Bapak-bapak itu kalau dibilang, "Pak, nampaknya Bapak lebih segar hari ini dibanding 10 tahun yang lalu." Seneng. Padahal itu pasti bohongnya, Pak. Dibilang lebih muda. Wah, oh, nampaknya lebih muda sekarang masih lihat-lihat kanan kiri. Apanya percaya, Pak, kalau namanya hari ini itu lebih tua dibanding karena urusan tua muda itu kan urusan umur, Pak semakin bertambah umur pasti semakin tua tapi semua kita senang dengan ini dan itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an salah satu sifat munafik wa an yaf an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum minal adab mereka orang munafik itu atau orang Yahudi senang untuk dipuji dengan hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan Wah, bapak itu dermawan sekali deh. Kayaknya bapak itu baik sekali, paling baik deh teman yang paling baik. Seneng. Karena jangan hobi mengingat kesalahan. Kesalahan itu dimaafkan. Dilupakan karena percayalah andai suami kita tahu kesalahan kita, pasti dia pun akan berkata, wah sial sekali saya punya istri kok kesalahannya banyak seperti ini. Kekurangannya banyak seperti ini. Masalah-masalah seperti ini muncul kenapa? Kita itu merasa sok suci, saya tidak pernah berbuat seperti itu. Sakit rasanya di hati katanya. Sakit sekali punya saya itu sakit sekali kalau ingat itu. Padahal kita juga pernah berbuat hal yang serupa, paling sedikit menggunjing. Kok bisa istri menggunjing suami, suami punya itu itu penyakit. Namun kita merasa apa? Kita tidak pernah, kita suci, kita tidak punya dosa. Karena itulah dulu para ulama mereka yang tahu mawas diri mereka mengatakan kalau dosa itu memiliki aroma ini saya tidak akan ada orang yang sudi duduk di sebelahku. ini saya tidak ada yang siap duduk di sebelahku. Dan inilah pentingnya kita itu mawas diri. Dalam kondisi apapun Jangan pernah kita merasa diri kita itu suci. Kita merasa benci dengan orang yang berbuat dosa. Kenapa? Karena kita merasa kita tidak berbuat dosa seperti dia. Dia itu mencuri. Keterlaluan mencuri memang dosa besar. Ya, tapi sadarkah ria itu lebih besar dibanding mencuri? Kalau kita suami kita berbohong, ingat kita pernah ria, kita pernah sum'ah, Ketahuilah dosanya ria itu lebih besar dibanding dosa orang yang berbohong. Kenapa? Berbohong itu yang dibohongi manusia. Tapi kalau ria yang dibohongi siapa? Allah. Ya Allah saya sholat khusus padamu ikhlas. Padahal apa? Ingin dipuji orang. Ini dosa besar. Namun kenapa? Karena Allah tidak pernah bilang kepada kita, tidak pernah nuntut akhirnya kita merasa itu ringan akan riak kecil Ustaz riak itu kan sirik kecil subhanallah Sirik kecil sekecil-kecilnya gunung lebih besar dibanding batu di rumahnya ada batunya ya segedenya batu tidak akan sampai sebesar gunung ria itu bagaikan gunung tapi karena kita tidak pernah kejatuhan gunung kita tidak pernah merasa berbahaya duduk di belakang di bawah gunung kita merasa indah gunung itu tapi kalau ada batu awas kejatuhan batu nanti kita lebih waspada terhadap batu dibanding gunung padahal kalau dipikir kalau kejatuhan gunung pasti mati pak kita pak. binasa kita tapi karena kita merasa aman Allah masih menunda ah, syirik kecil tidak apa-apa belum diminta tapi kalau berbohong pada manusia terasanya itu sekarang sehingga kita menganggap itu sebagai sesuatu yang besar. Kemudian selanjutnya yang perlu dipikirkan bahwa kalau kita tahu dalam rumah tangga tadi sudah sampai saya sampaikan fungsi suami dan istri itu ada tiga Allah gambarkan sebagai pakaian. Kalau kita tahu suami kita berbuat dosa, bukannya kita benci dia, tapi justru disinilah fungsi pakaian kita tutupi kita lindungi agar dia tidak mengulang lagi kita benahi kita ingatkan kita nasihati bukan malah kita benci kalau kita mengetahui pasangan kita berbuat dosa kemudian kita benci maka status kita sebagai libas itu tidak berfungsi status kita sebagai yang melindungi membentangi menutupi kekurangan tidak berfungsi kita hanya selama ini seperti yang saya katakan tadi hanya bisa meminta dan meminta menuntut dan menuntut seharusnya suami itu jujur terbuka pada istrinya ini namanya menuntut padahal Allah gambarkan pasangan suami istri itu idealnya bagaikan pakaian yang memiliki tiga fungsi menutupi kekurangan kemudian melindungi dan juga menjadikan perhiasan kehidupan kita menjadi ada nilai tambahnya gara-gara pasangan hidup kita kalau kita menyadari status kita semacam ini, kalau kita akan semakin sayang, kasihan suami saya berbohong. Kasihan dia. Lebih baik saya nasihati, saya tegur, saya dampingi dia agar tidak lagi terulang. Kasihan. Tidak tega saya kalau nanti dia masuk neraka. Saya melihat dia di neraka dari surga. Seperti tadi bapak kita yang di depan ini. Kasihan kalau istrinya masuk neraka, dia masuk surga sendiri. Makanya mungkin suami istri sudah meninggal masih kasihan. Dia kira-kira masih bisa ketemu atau tidak. Harusnya seperti itu. Sebagai apa? Bentuk dari loyalitas loyalitas kita kepada pasangan hidup kita. Sehingga ingat kalau pasangan hidup kita berbuat salah bukan dibenci. Jalankanlah fungsi sebagai istri yang sebaiknya. Sebagai suami yang sebenarnya. Istri punya kekurangan, dia masih mudah berbohong. Bagaimana agar kekurangan ini ditutupi sehingga dia tidak bermudah berbohong. Sebagaimana ketika kita memakai pakaian, kita sadar pakaian. Kenapa memakai pakaian? Karena saya punya aurat yang harus saya tutupi, tidak boleh kelihatan. Karena saya sadar punya aurat yang harus ditutupi, maka saya menggunakan pakaian. Sama istri kita punya kekurangan. Karena saya tahu dia punya kekurangan, saya terima dia sebagai istrinya karena saya ingin menutupi kekurangan dia. Inilah seharusnya hubungan rumah tangga dan cara kita mensikapi kekurangan, kesalahan, dosa dari pasangan itu. Dengan demikian insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Wallahu taala a'lam.